PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Kenapa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 bagi umat manusia. Bahaya, kita ketenangan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Eh, tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu gerhala panas. Tuk tunggal ada di mana? rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. <laughs> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. <laughs> Ikutilah episode ke-8 Acun kembang goya Acun kembang goya Acun kembang goya Acun kembang goya Eh yuk Itu si Andi Pengantin baru kan? hmm, -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi Halo pengantin baru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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar, seri yang ke-16 ini didukung oleh Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Aris sebagai Junto, Nanang sebagai Jatu, Dedi sebagai Bapak Punto, Novi Mandaki sebagai Nirasa, Lili Nur Indasari sebagai Kandini, Api Burhan sebagai Akit Solor, dan pembawa cerita Neni Sumardi.

sehingga orang-orang kampung datang ke hutan Gumbak untuk menghancurkan tempat siluman tersebut. Rombongan orang-orang kampung itu dipimpin oleh seorang laki-laki tua bernama Aki Solor. Ketika sampai di sana, Aki Solor memerintahkan untuk menebang pohon kedoya hutan yang tumbuh di tengah hutan itu. Namun hal tersebut dicegah oleh Andita yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka. Aki Solor tidak mau mundur dari niatnya sehingga pohon kedoya hutan yang tumbuh besar dan angker di tengah hutan, mereka tebang. Namun pada sore harinya, pohon itu kembali berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Akisolor dan yang lain menjadi heran. Mereka menganggap bahwa itu adalah perbuatan Andita yang sangat sakti itu yang sudah berdiri pula di hadapan mereka. sudah sampai. Uh, ini rumahnya? Iya. Uh. Mari kita lewat di sini. Uh, lewat mana? Di sini. Kok lewat dinding rumah? <laughs> Bukan dinding, tapi ini jalan dari belakang rumah. Ah, kok aneh? Tadi aku melihat bahwa dinding rumah ini sampai di sini. Tapi kenapa tiba-tiba berubah menjadi pintu rumah? <laughs> Ayo, kenapa berdiri uh, di situ? Uh, kemana? Masuk ke dalam rumah ini. Semua menyebar, menyebar. Hmm. Kalau aku langsung masuk ke dalam rumah ini, bagaimana Kisolar? Eh, jangan dulu. Hah? Ayo, menyebar. Jangan sampai lolos dia. Ayo, menyebar, menyebar. Ah, Aki Solar, berarti rumah ini adalah rumah siluman. Ya, mungkin, mungkin. Ah. Karena rumah ini persis seperti yang dikatakan oleh siluman yang bernama Andita itu? Ah, Aki Solor, tidak hmm. sebut saja. Eh, jangan, jangan. Kita tidak bisa gegabah menghadapi siluman jahat seperti ini. Ah, yang penting bagi saya, Ki, anak saya bisa saya dapatkan kembali. Eh, eh bukankah tadi kau sudah lihat bahwa anakmu Punto masuk ke dalam rumah itu? Ah, yang saya lihat dia bukan masuk ke dalam rumah, Ki. Tapi hilang di dekat dinding itu, Ki. Itu kan penglihatanmu. Padahal dia masuk ke dalam rumah itu melalui pintu yang diciptakan oleh siluman tadi. Uh, Solor, eh, ada apa? Uh, saya tadi mengintip ke dalam rumah itu, Solor. Uh, uh, lalu Buntu ada, anakku ada. Tidak ada orang di dalam rumah itu, Pak. Ah, betul, Pak. Eh, dibawa lari lagi anakmu itu. Ah, kita gedor saja rumah ini, Kisolor. Ayo, mari, mari. Mereka suruh berjaga-jaga di luar. Iya. Ah, kita bertiga masuk ke dalam rumah. Ah, iya. Hei, hei, buka pintu rumah ini. Hei. Buka pintu rumah ini. Ada apa? Siapa kamu? Hah? Justru aku yang bertanya. Siapa kalian? Dan kenapa kalian kasar sekali menggedor pintu rumahku ini, ha? Ah, ternyata ada orang di rumah ini, jatuh. Entahlah, tadi aku intip rumah ini terlihat sepi bisu? Tidak menjawab pertanyaanku? Uh, kami adalah orang-orang dusun Gumbak ini. Sedangkan ini Aki Solor, salah seorang tetua dusun yang kami hormati. Aku bernama Gandini, cucu Aki dan Nini Saguna, istri Raden Wangsa Dirja, menantu Panglima Perang Kerajaan Darmas Raya. Nah, kalian mau apa menggedor pintu rumahku dengan kasar, ha? Uh, uh, maaf dan ayo, uh, kami tidak tahu kalau kami berhadapan dengan siapa. Ternyata kami berhadapan dengan menantu Panglima Perang yang mulia Kerajaan Darmasraya. Iya, kalian itu mau apa? Menggedor pintu rumahku kasar seperti tadi, hah? Hei, Aki Solar, jawab. Uh, uh, maaf, Den Ayu. Saya tadi melihat ada seorang pemuda masuk kemari ke rumah Den Ayu ini. Itu sebabnya kami kedor pintu rumah ini. Oh, kau pikir aku ini perempuan jalang, ha? Kau pikir aku hamil begini karena sering memasukkan laki-laki ke rumah ini, ha? Hei, Tua Bangka. Biar gendut-gendut begini, aku punya suami, tahu? Sayang aku sedang berbadan dua begini. Kalau tidak, akan aku habisi kamu. Ah, uh, uh, uh, maaf, Den Ayu. Saya belum pernah dimaki-maki orang seperti ini. Hah. Saya sesepuh desa ini. Saya bukan orang sembarangan yang seenaknya menuduh orang dengan kalang kabut begitu. Oh, jadi kamu tidak suka dan tidak terima aku bilang seperti tadi? Baik. Kapan kamu ingin berhadapan dengan aku? Sekarang? Besok? Atau menunggu aku selesai melahirkan? Ada apa, nak? Ada apa, Gandini? Orang-orang ini, Ibu. Mereka menuduh aku hamil karena berzinah. Kan kurang ajar namanya. Oh, Uh, mohon maaf, Den Ayu. Bukan begitu maksud saya. Kami hanya kemari untuk mencari seorang pemuda yang bernama Punto. Karena kami melihat pemuda itu masuk ke dalam rumah ini. Nah, ibu dengar. Berarti mereka menuduh aku memasukkan pemuda kemari, kan? Berarti mereka menuduh aku hamil karena berzinah, kan? Begini saja. Aku ini adalah Ibu Gandini. Aku mohon Kisanak semua tinggalkan rumah kami ini daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ah, baik, Raden Ayu. Uh, ah, kami mohon diri. Uh, ah, iya. Hei, eh, Aki Tolar. Jangan kamu anggap persoalan ini selesai sampai di sini ya. Suatu ketika, aku akan datang untuk membalas perlakuan kamu yang sangat keterlaluan itu. Sudahlah, Gandini. Tidak perlu diperpanjang lagi. Tidak, Ibu. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Aku tidak terima. Kau persis seperti almarhum ayahmu.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 Tunggu, Ki. Hah? Tidak usah terkejut. Mau apa kau kemari, Rusmi? Aku... Aku kesini mau menemui Kang Jatuh. Aku... Aku tidak mau lagi bertemu denganmu. Aku sudah tahu siapa kamu. Bagus, kalau sudah tahu. Nah, pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Tidak semudah itu menyuruh aku pergi. Jangan coba-coba menutup pintu rumah ini. Untung pintu itu bisa aku tutup. Kalau tidak, aku tidak tahan lihat muka perempuan yang bernama Rusmi itu. Di setiap pori-pori, mukanya mengeluarkan darah bercampur nanah. Buka pintunya, Kang Jatuh! Sampai kiamat pun, tidak akan kebukakan pintu buat Musliman laknat. Ah, jadi tidak mau membukakan pintu untukku? Ya, Gusti. Perempuan ini tenaganya kuat sekali. Pintu ini bisa pecah di dorongnya. Ini kau harus bersiap mati, Kang Jatuh. Akan aku hajar dia dengan golokku ini. Golokku, golokku terpotong dua. Rupanya kau akan membunuhku juga. Bagus. Keluarkanlah seluruh senjata yang kau punya di rumah ini. Dan seranglah aku. tombak ini. Ya, tombak ini pasti bisa menembus jantungnya. Ya! tombak ini pun patah menjadi tiga bagian. Masih ada senjata yang lain untuk membunuhku, ha? kenapa tiba-tiba kuku-kuku jari tangan perempuan ini menjadi panjang? Hmm. Oh. Hmm. Apa yang kau lihat, ha? Kau melihat kuku-kuku ini? Oh, sekali dia tancapkan kuku-kuku itu ke dalam tubuhku, maka habislah riwayatku ini. Sedangkan perempuan ini tidak mempan diserang dengan senjata apapun juga. Iya! Aduh! Perut, perutku belah terkena kuku telunjuknya. Aduh, kuku itu tajam sekali. Kenapa kau lukai aku? Apa salahku? Salahmu karena kau sudah mengacau kehidupanku. Pergilah. Pergilah. Aku berjanji tidak akan mengacaukan kehidupanmu lagi. Tidak. Kau harus mati malam ini di tanganku. Oh, tampaknya perempuan ini tidak main-main. Tapi tapi aku tidak mau mati di tangannya. Aku harus lari. Aku harus bisa sampai ke rumah Kisolor. Ah, kau jangan coba-coba melarikan diri dari hadapanku. Pintu itu terbuka lebar. Nah, ini kesempatanku untuk lari. Iya, iya. jangan lari kamu. Iya, iya. Aku tidak peduli. Aku harus selamat. Aku harus bisa sampai di rumah Aki Solor. Rumahku sedang masih jauh. Perempuan itu... Perempuan itu tidak kelihatan. Mungkin dia kehilangan jejakku. Tapi aku harus terus. Iya, aku tidak boleh berhenti. Iya, iya Itu, itu rumah aku salah sebenarnya. Iya, ini rumah Kisolor. Iya, iya. Iya, selamatlah aku. Aki! Aki Solor! Buka pintu, Ki! Aki Solor! Aki Solor! Buka pintu, Ki! Masuklah. Ah, Kau? Iya, aku. Ah. Kenapa aku berada di rumahku lagi? Kau tidak lari kemana-mana. Kau hanya berlari berkeliling halaman rumah ini. Ah, tolong! Aki Salor! Tolong! Tolong Berteriaklah aku. lagi. Ah, orang-orang kampung ini akan datang kemari untuk menangkapmu. Ah, bahkan mereka akan menghancurkanmu. Teriakanmu tidak akan didengar oleh siapa. Tolong! Tolong! Berteriaklah sepuasmu. Tolong! Sebelum aku membunuhmu. Sudah puaskah kau berkeringat? Sudah datang orang-orang menolongmu? Jangan, jangan, jangan apa-apakan aku. Kemohon ampun. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau telah menghancurkan pohon kedoya hutan eh, jangan. sebagai pintu gerbang rumahku. Eh, eh, kau telah menyuruh orang mengepung rumah Gandini hanya untuk mencari aku. Untuk itu, terimalah hukuman. Jangan, aku mohon ampun. Sebelum kau kubunuh. Perlu kau ketahui nama asli. Aku Demak Rompang. Ini 25 tahun sekali. Aku bangkit karena dendam. Dendam yang aku pendam selama 250 tahun yang lalu. Aku dendam pada orang-orang seperti kau. Kini, terimalah kematianmu. Hiya! Hei! Mati kamu. Putus kepalamu.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 Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, bekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok Cap Gorilla.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 Kalian dengar cerita itu? Hah? Iya, cerita orang minta tolong. Uh, tidak dengar apa-apa, Ki. Kecuali suara burung-burung gagak itu, Ki. Ah, ah, ah. Iya, iya. Burung-burung gagak terbang tengah malam tuh, Ki. Ada apa ya? Ah, itu Ki. Hmm, burung-burung gagak itu terbang ke sana. Aneh ya. Burung-burung gagak terbang di tengah malam di saat bulan terang. Ah. Kisolor, hmm? ini pertanda apa? Ini pertanda tidak baik. Ah, kemana terbangnya burung-burung itu? Ah, Ke sana, Ki. Ah, tampaknya masih di dusun kita ini terbang burung-burung itu. Ah, Kisolor, hmm. mungkin ada anakku di sana, Ki. Mari kita lihat. Mungkin ada hal-hal aneh terjadi di sana. Hei! Mari kita kejar burung-burung itu. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, kejar burung itu. Mungkin burung mana? Ayo. Nah, nah. Burung-burung itu hinggap di hubungan atap rumah orang. Ah, itu hubungan atap rumah jatuh, Ki. Ayo, ayo kita kejar. Ayo, ayo, ayo. Ah, berhenti, berhenti semua. Coba kita lihat. Apa yang dirubungi burung-burung gagak itu? Ah, mana Kisolor? Itu, di halaman rumah itu. Ah, itu Ki. Iya. Hai, Abor. Ah, tolong Abor bawa kemari. Iya, iya, sebentar. Ini. Hah? Ah, ah, ada apa? Hah? Mayat Ki. Mayat siapa? Ah, tunggu, Ki. Belum jelas mukanya. Karena mayat ini tertelungkup. Ah. Eh, iya, iya. Mayat, balikan, balikan. Balikan, balikan. Balikan, balikan balikan. Ah, mayat jatuh, Ki. Jatuh? Ah. Siapa yang membunuh jatuh, Ki? Burung-burung gagak itu mematuk-matuk mayat jatuh.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 Dan baru kali ini pula mereka melihat burung-burung gagak memakan bangkai manusia. Nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.